Bali Radio, personal digital station 2.0, modern jazz online radio. Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Hijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Masjid Ngampel Denta, Empu Janardana bertemu dengan Naradipa yang sekarang sudah berganti nama menjadi Mas Mansur. Naradipa alias Mas Mansur segera membawa Empu Janardana ke ruangan biliknya yang terletak di belakang masjid. Disitulah dia tinggal bersama keluarganya. Beginilah tempat tinggal saya Tuan Janardana. Tidak bisa dikatakan rumah, barangkali hanya sebuah kubuk sederhana. Sebenarnya bukan tempatnya yang penting, Mas Mansur. Tapi ketentraman yang bisa diperoleh dari para penghuninya. Benar, Tuan. Karena betapapun jelek sebuah rumah adalah istana bagi para penghuninya. Wah, saya benar-benar tidak pernah menduga Tuan Janardana akan berkunjung ke Masjid Ngampel. <laughs> Seperti mimpi rasanya. Apakah tuan ada keperluan khusus? Sebenarnya saya pergi meninggalkan padepokan Kila untuk mencari adik iparku, hmm. Endang Dewi. Oh iya iya iya. Dia kabur setahun yang lalu. Sampai sekarang tidak terdengar kabar maupun beritanya. Tapi mendadak saya bertemu dengan seseorang. Siapa tuan? Saya tidak tahu nama orang itu. Tapi saya sangat terkesan melihat sosok kepribadiannya. Dia mengenakan sorban berwarna putih di kepalanya dan mengenakan pakaian mirip jubah seorang Brahmana. Hmm, siapa ya? Sekarang banyak sekali orang berpakaian seperti itu, Tuan Janardana. Kebanyakan mereka santri-santri dari pesisir. Oh, uh, tunggu, Mas Mansur. Tunggu. Ya, uh, itu dia orangnya. Tiba-tiba Empu Janardana seperti terkesima, sementara tangannya menuding ke arah seorang laki-laki yang melangkah diiringkan dua orang laki-laki yang lain. Mereka bertiga semuanya mengenakan sorban. Laki-laki yang berjalan paling depan adalah laki-laki tampan yang semalam melemparkan sekantong uang pada kawanan rampok. Mereka bertiga segera lenyap di balik bangunan masjid. Itu Mas Mansur. Orang itu yang semalam kutemui di jalanan. Hmm, iya, iya, iya. Ah, luar biasa. Wajahnya seperti mengeluarkan sinar yang pengaruhnya sangat kuat. Kau kenal dia? Hmm. Uh, ada apa, Mas Mansur? Mengapa kau tersenyum-senyum? uh, <laughs> jadi beliau yang Tuan Janardana ceritakan. Iya. Dialah orang yang telah membelokkan arah perjalananku kemari, ke Ngampel Denta ini. Tapi eh, mereka bertiga, dan tiga-tiganya mengenakan sorban. Laki-laki yang mana yang Tuhan maksudkan? Yang berjalan paling depan, yang wajahnya tampan dan usianya saya kira masih cukup muda. Oh, <laughs> yang itu. Uh, ketahuilah Tuan Janardana. Pria tampan yang mengenakan sorban, yang berjalan paling depan adalah junjungan saya juga sesembahan para santri di Masjid Ngampel Denta ini. Beliau adalah cucu mantu Kanjeng Sunan Ngampel sendiri. Namanya Raden Patah. Oh, <laughs> jadi beliau yang bernama Raden Patah? Iya. Saya pernah mendengar nama, tapi baru sekarang melihat priayinya. Sungguh luar biasa. Seumur hidup belum pernah saya mempunyai pengalaman seperti ini. Ah, Lalu dua orang laki-laki yang mengiringinya, siapa Mas Mansur? Uh, yang sebelah kiri, yang bertubuh gempal dan agak pendek, namanya Abu Kaum. Nah, sedangkan yang berjalan di sebelah kanannya, yang bertubuh tinggi jangkung, namanya Syekh Jumhur. Mereka berdua adalah merupakan orang-orang kepercayaan Gusti Patah. Hmm. <laughs> Apakah mereka berdua juga beragama Islam? Hmm, <laughs> semua yang ada di Masjid Ngampel Denta ini beragama Islam, Tuan. Uh, barangkali kecuali Tuan Janardana sendiri. Hmm, baik. Terima kasih atas penjelasanmu, Mas Mansur. Iya, iya. Lalu selama di masjid ini, pekerjaanmu apa? Di Masjid Ngampel Denta ini, saya ditugaskan menjadi tukang sapu masjid. Ya, pokoknya saya mempunyai kewajiban membersihkan semuanya. Membersihkan halaman, lantai masjid, tempat wudhu, maupun bagian-bagian masjid yang lain. Hmm. Dan untuk itu kau mendapatkan upah? Ya, secara resmi tidak Tuan Janardana. Hanya sekali waktu saya mendapat hadiah, baik dari Gusti Patah maupun Kanjeng Sunan. Bagi saya tinggal di Masjid Ngampel tidak untuk mencari harta kekayaan. Saya sudah merasa cukup puas jika bisa memperdalam agama di bawah bimbingan langsung Kanjeng Sunan maupun dari Gusti Pata. Memang untuk itulah saya meninggalkan Silabung. Oh ya, di mana Tuhan menginap selama di Ngampel Denta? Oh, aku baru pagi ini sampai di Ngampel Denta, Mas Mansur. Hmm, ya ya. Jadi tidak tahu nanti malam mau menginap di mana. Aku tidak mempunyai saudara di sini. Kalau Tuan Janardana berkenan, saya akan menyiapkan sebuah kamar sederhana untuk keperluan istirahat. Tuan Janardana pasti capek sekali. Di samping masjid ada pancuran air. Tuan bisa membersihkan badan atau berganti pakaian. Setelah itu, kita bisa makan pagi bersama. Ah, oh, jangan. Jangan repot-repot, Mas Mansur. <laughs> Saya tidak ingin mengganggu ketentramanmu bersama keluarga. Oh, kami tidak akan merasa terganggu. Justru kedatangan Tuan Janardana merupakan kehormatan bagi kami. Begitulah ajaran yang kami terima dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami harus menyambut tamu siapa saja, tidak peduli kaya ataupun miskin, pintar atau bodoh, tua atau muda, dengan sopan dan ramah. <laughs> Mari Tuan, silahkan. Janardana segera membersihkan seluruh tubuhnya yang berdebu. Setelah itu dia berganti pakaian di sebuah ruangan kecil di samping pancuran. Dia merasa lebih segar. Rupanya Naradipa alias Mas Mansur sudah menunggu dengan hidangan masakan istrinya di atas meja. Mari Tuhan, kita sarapan bersama-sama. Maaf, adanya cuma seperti ini. <laughs> ini sudah lebih dari cukup, Mas Mansur. Ya. <clears throat> Wah, ada ayam panggang segala. Tentu nikmat sekali rasanya. Apalagi perutku sudah keroncongan sejak tadi. Hmm. Ah. Oh iya, Mas Mansur. Iya. Siapa sebenarnya Raden Patah itu? Apakah kau tahu sedikit mengenai sejarahnya? Hmm, menurut cerita orang-orang, Gusti Patah sebenarnya masih putra kandung Maharaja Majapahit, yaitu Gusti Prabu Brawijaya. Sedangkan ibunya adalah seorang putri Cina. Ketika putri Cina tersebut sedang hamil, sang Prabu bermaksud menghadiahkannya pada Adipati Palembang yang bernama Aryadila. Setelah lahir bayi itu ternyata laki-laki dan diberi nama Pata. Sementara putri Cina yang kemudian menjadi selir Adipati Palembang hamil untuk yang kedua kalinya. Hmm, kali ini bapak si jabang bayi adalah Adipati Palembang sendiri. Bayi itu pun laki-laki, kemudian diberi nama Raden Husen. Konon kabarnya Raden Husen sekarang mengabdi di Majapahit. Sementara Raden Pata memperdalam agama Islam di Ngampel Denta sampai sekarang. Hmm. Eh, lalu apa hubungannya Gusti Patah dengan Kanjeng Sunan? Kalau menurut cerita silsilah, Kanjeng Sunan Ngampel dulu bernama Raden Rahmat. Beliau adalah putra Syekh Ibrahim Asmara. Setelah dewasa, Raden Rahmat menikah dengan seorang gadis cantik bernama Putri Haryateja. Perkawinan itu menurunkan tiga orang anak. Yang paling tua perempuan bernama Nyai Ageng Manyuro. Yang kedua, laki-laki bernama Sunan Bonan. Dan yang paling kecil, yang Huragio juga laki-laki bernama Sunan Derajat. Nah, Nyai Ageng Manyuro mempunyai seorang putri bernama Nyai Ageng Mendaka yang kemudian menjadi istri Gusti Patah sampai sekarang. Hmm, jadi Gusti Patah dalam hal kekerabatan mempunyai hubungan cucu mantu dengan Kanjeng Sunan Ngampel Denta. Uh, uh, <laughs> mari Tuan Janardana, kita ngobrol sambil makan saja. <laughs> oh ya, Ah, ada berita yang bagus, tuan. Nanti malam, sehabis sholat maghrib, akan ada pertemuan penting. Sangat baik manfaatnya kalau Tuan Janardana bisa hadir. Oh, uh, di mana pertemuan itu diadakan, Mas Mansur? Di sini, di ruangan pendopo masjid. tempat istirahat beberapa saat lamanya. Dia tidur di sebuah ruangan kecil di samping tempat tinggal Mas Mansur. Dan benar, malam harinya selepas sholat maghrib, ruang pendopo masjid Ngampel Denta tampak ramai. Sekitar seratus orang lebih duduk lesehan di atas tikar pandan yang dikilar memanjang. Empu Janardana duduk bersebelahan dengan Mas Mansur di dekat beduk Sementara di bagian depan, tampak Abu Kaum duduk bersebelahan dengan Syekh Jumhur. Tak lama kemudian, muncul Kanjeng Sunan Ngampel, diiringi Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan satu lagi, seorang tamu yang juga berpakaian jubah dan mengenakan sorban di bagian kepala. Namanya Sunan Ngudung. Suasana sepi sejenak, hening khusyuk. Kali ini, Empu Janardana bisa memandang jauh lebih jelas sosok Raden Patah. Suatu saat, dia berbisik-bisik pada Mas Mansur, menanyakan sesuatu. Kali ini, Empu Janardana bisa memandang jauh lebih jelas sosok Raden Patah. Suatu saat, dia berbisik-bisik pada Mas Mansur, menanyakan sesuatu. Setelah beberapa saat lamanya, Sunan Ngampel mulai bicara. Bicaranya pelan, namun jelas dan berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting yang erat kaitannya dengan perkembangan agama Islam, agama Rasul di tanah Jawa. Kita semua tahu Islam sudah tersebar di hampir seluruh pesisir Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun perkembangannya di daerah pedalaman masih sangat kurang. Kita masih harus bekerja keras untuk menyebar luaskan wahyu Allah ini agar bisa lebih bermanfaat untuk perkembangan dan kesempurnaan masyarakat manusia khususnya orang-orang Jawa. Gerpata. Dalam kanjeng Sunan. Saya lihat tugas berat sudah menunggu di depan kita semua. Apakah kau siap melaksanakan amanat suci ini, Pata? Saya siap, Kanjeng Sunan. Hmm. Apapun perintah Kanjeng Sunan, guru saya, junjungan saya, Hmm, akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa mengeluh dan tanpa menyesal di kemudian hari. Dalam hati saya sudah bertekad bahwa demi menyebarkan agama Rasul, saya siap mati syahid. <laughs> Sumpah persetiamu sangat menggembirakan untuk kita dengar di ruangan majelis ini, Patah. Mudah-mudahan kata-katamu bisa mengubarkan semangat para santri yang ada di sini. Mereka semua pengikutmu, Fatah. Mereka semua akan berjalan di belakangmu. Karena itu, bawalah obor yang terang dan melangkahlah dengan tegas serta berani. Jangan pernah ragu-ragu di sepanjang perjalanan. Sebab perjalanan ini akan sangat berat, patah, Tapi sangat menentukan untuk mewujudkan tujuan hidup manusia yang sejati. Um, sudah beberapa hari ini aku merenung-renung sambil minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemantapan dalam mengambil keputusan. Dan rupanya saatnya memang sudah tiba. dan Pata. Dalam Kanjeng Sunan. Mulai malam ini buatlah persiapan yang sebaik mungkin ya. Kumpulkanlah para santri pengikutmu, baik yang dari Palembang maupun dari Ngampel. Berilah pengarahan pada mereka semua agar perlunya sifat berani, sifat setia, sifat alim dan takwa. Bagi para santri yang berbakat menjadi prajurit Ajarilah ulah kanuragan bagaimana caranya menggunakan keris ataupun pedang. Baik, Kanjeng Sunan. Dan setelah saya melakukan semua perintah Kanjeng Sunan, apakah masih ada perintah selanjutnya? Dengar baik-baik, Bata. Setelah kau merasa siap, tinggalkan ngampel denta. Dan pergilah ke arah barat ke arah tenggelamnya matahari dan bawalah orang-orangmu semuanya. Terus saja kalian semua berjalan lurus ke depan. Suatu saat nanti kau akan bertemu dengan sebuah hutan belantara yang lebat yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Nah, carilah tumbuh-tumbuhan yang bernama gelaga. Jika kau menemukan sebatang pohon gelagah yang harum baunya, berhentilah di tempat itu. Ya. Lalu ajak orang-orangmu, para pengikutmu membangun sebuah pemukiman. Suatu saat nanti, jika pemukiman baru itu menjadi ramai, maka daerah itu akan dinamakan Gelagah Wangi. Malam mulai larut. Kanjeng Sunan Ngampel masih terus memberikan pengarahan-pengarahan berkaitan dengan rencana Raden Patah, babat alas di Gelagah Wangi. Mereka semuanya, para santri, termasuk Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Ngudung, mendengar dengan seksama segala tutur kata laki-laki tua yang penuh karisma dan berwibawa itu. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-53 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Iwan Dahlan sebagai Nara Diva, Idris Apandi sebagai Sunan Ngampel, Nanang sebagai Raden Patah, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Peristiwa apa saja yang akan dialami Empu Janardana selama tinggal di Ngampel Denta? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga